Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat suatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat. Dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير Dan sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير Hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir, dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير Mereka menjawab, Benar, sungguh, seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan suatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير Dan mereka berkata, Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. وأسروا قولكم أو اجهروا به Dan rahasiakanlah perkataanmu, atau nyatakanlah, sungguh, dia maha mengetahui segala isi hati. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui dan dia maha halus, maha mengetahui. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور Sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba ia terguncang? أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Namun kelak, kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير Dan sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya. Maka betapa hebatnya kemurkaanku. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia Maha melihat segala sesuatu. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu yang dapat membelamu selain Allah yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور Atau siapakah yang dapat memberimu rizki jika dia menahan rizkinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup yang lebih terpimpin dalam kebenaran? Ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون Katakanlah, dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan. Dan mereka berkata, "Kapan datangnya ancaman itu? Jika kamu orang yang benar." Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah. Dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku, atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih? قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين Katakanlah, dialah yang maha pengasih. Kami beriman kepadanya, dan kepadanya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering. maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir